Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'd. Kemudian yang berikutnya adalah jenis ketiga dari fi'il, yaitu fi'alul amri. Fi'il amr atau kata perintah. Apa itu fi'il amr? Fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala tolabi syai'in. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan atas permintaan sesuatu. Kata kerja yang menunjukkan atas permintaan sesuatu. Mislu contohnya, uktub, tulislah, iftah, bukalah, ikra, bacalah, ijlis, duduklah, isyrab, minumlah. Ini contoh-contoh fi'il atau kata perintah. Kemudian pada fi'il memiliki tasrifan atau pemalingan kata-kata. Contohnya uktub Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubana. Ini adalah tasrifan fi'il amr. Dan untuk fi'il amr ini tertuju kepada mukhotob, lawan bicara kita, orang kedua. Pada baris yang pertama, uktub, uktuba, uktubu untuk muzakkar, yaitu laki-laki. Kita artikan, uktub yaitu tulislah engkau satu orang laki-laki. Uktuba, tulislah kalian berdua. Laki-laki. Uktubu, tulislah kalian para lelaki. Kemudian baris yang kedua untuk mu'annas atau perempuan. Uktubi, yaitu tulislah engkau satu orang wanita. Uktuba, tulislah kalian dua orang perempuan. Uktubna, tulislah kalian para wanita. Ini e, arti dari perkata. Kemudian yang berikutnya yaitu tamrin. Latihan ini bisa dikerjakan sebagai tugas atau PR. Yaitu di tasrif pada kata Ijlis, idhab, ukhruj. Is'al, iqra, iftah, idrib, isma'. Kemudian, yang berikutnya, barakallahu fikum, suatu aksamil fi'li, yaitu ringkasan macam-macam fi'il. Fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu ma'udhi, ya, ma'udhi, contohnya jalasa, kataba, dan seterusnya, mudhari' yajlisu, yaktubu, contohnya. Kemudian Velamer, amr, contohnya ijlis, uktub. Dan seterusnya. Ikhwatifillah barakallahu fikum. E, ini yang bisa Anda sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.